السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر الإخوة طلبة العلم رحمني ورحمكم الله kita kembali bersyukur kepada Allah Taala pada kesempatan malam hari ini Senin malam 7 Jumadal Ula 1442 Hijriah Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat. Dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di waktu-waktu yang mustajabah ini Allah jadikan kita mengisinya di dalam sebuah majelis ilmu. Majelis yang dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati fartau." Jikalau kalian melewati taman di antara taman surga, maka singgahlah di taman tersebut. Maka para sahabat bertanya apa yang dimaksud dengan taman di antara taman-taman surga. Maka Atta bin Rabah menjelaskan yang dimaksud dengan taman di antara taman-taman surga adalah majalisul halal wal majalisul haram. Majalisul halal wal majalisul haram. Majelis yang di dalamnya disampaikan tentang hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa taala dan para ulama memutlakannya sebagai majelis ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa menapaki setiap jejak yang beliau tinggalkan dengan baik sampai datangnya Yomul qiyamah kelak. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan pertama kita di dalam e, majelis ini, maka anda menyampaikan sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat marhaban bikum ya talibal ilm. Selamat datang bagi kalian para penuntut ilmu terlebih dalam majelis yang insyaallah akan kita bahas. Pembahasan yang akan menjadi tema kita adalah kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah Asadhan. sadhan Fadilatul Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah Asadhan beliau tinggal di Riyadh, antum bisa istifadah dari lurus-lurus beliau di websitenya. Antum tinggal cari saja ketik di Google misalnya Abdul Aziz bin Muhammad Sadhan. Cari saja insya Allah ada website beliau dan di sana ada kutub-kutub yang beliau punya, kitab-kitab yang beliau ada, yang beliau punya itu bisa download. Kemudian judul kitab yang akan kita bahas karya beliau adalah Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj arba'una hadisan fit tarbiyati wal manhaj 40 hadis yang berkaitan dengan tarbiyah dan manhaj 40 hadis yang berkaitan dengan tarbiyah dan manhaj arba'una hadisan fit tarbiyati wal manhaji kitab ini Anda sarankan kepada antum untuk membelinya atau PDF-nya. Anda sudah sempat sampaikan PDF-nya ke Pak Haribuan. Anda bilang silakan disebarkan. E, cuman Anda nggak tahu. Anda secara pribadi tidak mengetahui hukum mencetak PDF itu boleh atau tidak. Kecuali ada satu syekh yang websitenya itu boleh dicetak bukunya tanpa izin beliau. Yaitu Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar Hafizahumullah Ta'ala Antum kalau lihat websitenya Di bagian bawah sebelah kiri itu ada tulisan buku-buku yang ada di website beliau itu bisa dicetak tanpa izin beliau. Sedangkan yang tidak ada nggak tahu Allah alam. Jadi kalau tidak beli saja atau tidak ya sudah PDF-nya saja. Cuma dengan katakan kajian dengan PDF di handphone itu tidak nyaman. Beda kalau aku punya kitab yang asli. Kadang kalau PDF di handphone aku buka halaman berapa nanti naik lagi ke atas gitu loh. Kadang baterainya lowbat. Kadang ada SMS masuk, WA, macam-macam. Banyak gangguannya. Jadi asal beli kitabnya. Ya, masih mahalan kuota internet antum dibanding kita. Nah, terlebih antum menuntut ilmu. Baik, e, anda jelaskan dulu juga kajiannya, biar paham. Karena anak ngisi bukan di musim umum, tapi di tempat di mana antum sebagai pagi berada di sini. Dan teman-teman itu hadir di sini. E, kajian anak ini kita akan bahas kitab ini satu persatu dari mukadimah sampai selesai kitab ini sejatinya adalah kitab yang amat sangat ringkas saya katakan. saya meringkas. Jadi fawaid-fawaid dari lafaz hadis, kemudian faedahnya apa, faedahnya apa, faedahnya apa. Maka anak akan tambah dengan beberapa fawaid-fawaid yang lain yang kita dapati dari kitab-kitab yang menjelaskan hadis yang ada dalam kitab ini. Paham saya di sini ya? Jadi tidak tidak terlek, tidak terpusat hanya dengan ada yang di sini, tapi yang di sini bisa diambil gitu maksudnya. Cuma ada faedah-faedah tambahan gitu loh yang akan kita bahas. Eh, kajian ini insya Allah untuk satu bulan pertama akan berlangsung setiap Senin sepekan sekali tapi nanti kalau pertengahan Januari anak akan lihat lagi Anda minta seminggu sekali sudah berkali-kali Pak Ahmad nawar anak pun nawar juga anak bilang anak gak bisa kalau seminggu sekali Anak bisa dua minggu sekali karena anak ada kesibukan di Mahat. dari sore anak itu baru pulang jam 4 habis itu dari ayat 2 ke Paris 2 dulu ke baru kesini jadi apa Justru balik lagi lagi kayak yang kedua ini cukup melelahkan Ada kegiatan sampai sore juga jemaat. Cuman sekarang karena lagi masa-masa penilaian selesai ujian sampai pembagian rapor libur semester maka agak lebih longgar nah. Tapi nanti kita akan lihat insya Allah bagaimana ke depannya. Nanti kita jalan saja dulu gitu ya. Anda sudah diminta dari sebelum Anda kena COVID terus Anda pikir oh lupa nih Pak, Pak Alhamdulillah. Eh jawabnya lagi. Ya akhirnya kajian. Baik. Yang belum ada kitabnya bisa pakai PDF-nya ya gitu ya. dapat apa-apa di kajian Anda boleh bukan handphone. Kita husnuzon gitu ya. Nyata faedah gitu. Nah. Anda akan mulai dari dima. Kita ini. Sedikit faedah dari dima. Anda tekankan antum yang memiliki kitab, mukadimah itu penting untuk dibaca. Sebabnya adalah kalau seseorang tidak membaca mukadimah, maka dia tidak tahu apa yang ingin disampaikan oleh penulis di dalam kitab yang dia tulis. Sebagian orang kalau baca kitab, dia beli buku, dia melihat langsung tengah-tengahnya, kira-kira isinya apa ya? Atau daftar isinya saja. Tapi bukan mukadimah itu hal penting. Karena di bukan mukadimah itu penulis akan menjelaskan sebab penulisan kitab ini. Kenapa ditulis? Apa dasarnya? Mungkin sebagian orang ketika dengar judul kita ini Arba'una Hadithan, oh ini bahasnya Arba'in Nawawiyah. Oh enggak. Bukan Arba'in Nawawiyah. Yang menulis bukan Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi yang menulis Arba'in Nawawiyah, di sana ada syarat dari para ulama. Ada syarah Syabdul Muhsin, ada yang Syabdul Usaimin. Nah kalau ini enggak, ini yang menulis oleh Syabdul Aziz bin Muhammad bin Abdul asadhan. Nah, yang rumah itu penting untuk dibahas sehingga seseorang yang mempelajari sebuah kitab dia memahami bagaimana pola pembelajaran di kitab ini. Runtutannya seperti apa? Jangan ingin cepat masuk kepada isi namun tidak paham di bab-bab awal. Ini kesalahan sebagian besar penuntut ilmu, anda katakan. Ya, mengetahui perkara-perkara yang besar di belakang, namun perkara-perkara yang mendasar kadang tidak tahu. Anak berucap. Misal ada kitab fikih, seseorang ketika dia ada kitab fikih, kemudian di belakang-belakang itu ada bab-bab misalnya soal jawab, pembahasan fikih tertentu. Dia langsung pulang ke soal jawabnya. Asgilah wal ajwibah, soal jawab, pertanyaan jawaban, pertanyaan jawaban. Namun dia tidak buka bagian depan. Misal, seseorang banyak tentang fikih sholat, dia harus tahu dulu definisi sholat secara bahasa, secara istilah, rukunnya bagaimana, syarat wajibnya apa, syarat sahnya apa, apa pembatalnya, itu dulu. Kalau usulnya ini kuat, maka nanti dia bisa menjawab pertanyaan yang akan oleh Syekh. Mungkin kan kira-kira ini eh, jawabannya begini. Dan betul jawaban Syekh ternyata seperti itu. Faham maksudnya ya? Jadi perkara ini penting. Kaidah mengatakan man lam ya'rif al-usul al usul. Barang siapa yang tidak mengetahui fondasi atau dasar dari sesuatu, maka dia diharamkan untuk sampai pada tujuannya. Seseorang ingin membangun rumah, dia tidak kuatkan fondasinya, dia asal-asalan. Yang penting fondasi sudah jadi, nampaknya pasirnya sudah penuh. Yang penting keren sudah. Dia dirikan tiang, dia dirikan temboknya, dia dirikan eh, dindingnya, atapnya, maka akan runtuh dengan seketika. Dan ini yang banyak terjadi di kalangan penuntut ilmu. Terburu-buru dalam mengambil ilmu. anak katakan, itu banyak. Dan di antara bentuk terburu-buru sebagian penuntut ilmu adalah lemahnya semangat mereka dalam mempelajari bahasa Arab, lalu ingin masuk kepada masalah-masalah yang besar. Lalu berbicara seakan-akan dia mengerti. Padahal ketika ditanya kenapa ini mansur, kenapa ini marfu, kenapa ini majur, ma'adat taukid, dia apa Orang seperti ini sebenarnya tidak layak berbicara. Lebih baik bagi dia untuk dia. Pakai kata para ulama, "Lau sakatal jahil laka al-khilaf." Kalau orang bodoh itu diam, perselisihan sedikit. Makanya terkadang ulama itu khilafnya tiga pendapat atau dua. Itu muncul pendapat satu, pendapat dia. Nah, ini karena dia tidak mengerti bagaimana belajar agama dengan runut dan sistematis, saya katakan. Baik, kita akan bacakan lima. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd berkata penulis hafizahullah ta'ala bismillahirrahmanirrahim muqaddimah yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim ini sebagaimana masyhur di kalangan penuntut ilmu ini merupakan bentuk mencontoh al quran al Karim. Dikarenakan al quran al Karim dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan bentuk mencontoh yang lain adalah mencontoh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengirimkan surat kepada para pembesar atau kepada para raja mendakwahkan mereka untuk masuk Islam, maka Nabi juga memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan atau bisa lihat di banyak risalahnya para ulama, terlebih risalahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Lalu beliau mengatakan, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian hendaknya penuntut ilmu memulai surat-surat mereka. Dan surat-surat para ulama ini terkadang lahir dari pertanyaan yang muncul kepada mereka, lalu mereka tulis surat. Lalu jadi kita. Anda kasih contoh. Anda kasih contoh surat, tapi penjelasan. Syarah, yaitu usul salata, yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin. Itu bukan tulisan. Tapi itu adalah ucapan yang beliau jawab dari pertanyaan-pertanyaan murid beliau ketika beliau keluar dari rumah menuju masjid, dari masjid kembali ke rumah. Paham maksudnya? Dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah. Kebiasaan murid-murid Syekh Salih Utsaimin, mereka menanti Syekh keluar dari rumah. Kemudian dari masjid, dari rumah ke masjid, Syekh Khairullah ditanya tentang perkara-perkara agama. Demikian pula saat pulang, diantar. Ya, diantar sambil menanyakan tentang masalah agama. Dan diantara yang menjadi hasil dari perjalanan Syekh Salih Utsaimin adalah beliau mensyarah usul salasah. Dan itu perjalanan beliau rahimahullah taala dari masjid keluar dari rumah ke masjid. Nah, risalah-risalah para ulama pun dibikin adanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. kan ingin bedakan, ingin sampaikan ke antum perbedaan antara basmalah dan tasmiyah. Yang basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Yang tasmiyah itu Bismillah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Walid bin Muhammad Asy'af An-Nasr hafizahullah taala. Makanya Nabi di dalam hadis Umar bin Abi Salamah, yang Umar bin Abi Salamah waktu kecil, dia makan itu tangannya kemana-mana. Kata Nabi, ya hulam sambillah. Wahai hulam, wahai anak kecil, sambillah. Ucapkanlah bismillah. Makanya makan itu bismillah. Walaupun ada khilaf di kalangan ulama, anak kata ada khilaf boleh tidak ditambah Ar-Rahman Ar-Rahim. Namun kita melihat perilaku Rasulullah beliau tidak menambah itu. Maka kita bismillah. Nah, sebagai ulama ada mengatakan membolehkan dengan menambah Ar-Rahman Ar-Rahim. Khilaf itu ada, anda katakan. Sedangkan basmalah itu memang Bismillahirrahmanirrahim. Itu bas basmalah. Nah, seperti ini akan kaji satu-satu. Ya, jadi tidak mau cepat selesai bukan itu tujuannya, bukan selesai kita. Baik, eh, kita masuk ke perkataan beliau Hafizullah. Falaqad tataba'a jam'un min ahli ilmi 'ala ifrad musannafin yahwi 40 hadithan wa haula'i musannifuna qusurun jiddan. Para ulama ya, banyak ulama yang menulis sebuah kitab. Para ulama itu ada menulis sebuah kitab. Jadi tidak hanya satu ulama, beberapa ulama menulis kitab-kitab-kitab yang di mana di dalam kitab tersebut cakupannya Isinya adalah arbauna empat 40 hadis. Faham saudara? Jadi ada ulama fulan nulis 40 hadis, 40 hadis, 40 hadis, 40 hadis. Banyak yang judulnya kayak begini nih banyak. Wa haula al-musannifun usurun jiddan. Dan penulis yang seperti ini usurun jiddan. Sangat banyak. Jadi bukan bukan satu dua orang, bukan hanya Imam Nawawi yang punya arbaun hadisan, bukan. Jadi kalau dengan arba'in Nawawi, Nawawi bukan Imam Nawawi saja. Nanti akan ada sebutkan di sini. Hatta qala Imam Nawawi. Sampai-sampai Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, "Wa qad sannafa ulama radhiyallahu anhu fi hadzal bab ma la yuhsa min al-musannafat." Kata Imam Nawawi rahimahullah, para ulama telah menulis dalam bab ini. Dalam bab ini maksudnya sebuah kitab yang isinya itu 40 hadis. Paham sampai sini saudara? Kan? Ngerti sampai sini? Ya. Anak ini ingin kajian ini tuh bukan sekedar faedah hadis, sekedar benda tapi ada faedah-faedah yang lebih dari mukadimah itu didapati. 40 hadis di dalam sebuah kitab itu tidak hanya Imam Nawawi yang pun, tidak hanya beliau yang pun, banyak lagi yang menulisnya. Sampai-sampai akhirnya Imam Nawawi memberikan sebuah komentar. Kata Imam Nawawi, para ulama telah menulis dalam bab ini, maksudnya dalam bab ini sebuah kitab yang isinya itu 40 hadis. Dengan karya-karya malah yuhsa minal musannafat yang tidak terhitung karyanya. Jadi banyak. Fa'awwalu man sannafa dan orang yang pertama kali menulis tidak disebutkan oleh Syekh Sadhan, Syekh Sadhan menukil. Lalu dan orang yang pertama kali menulis disebutkan oleh Imam Nawawi beberapa orang. Wa dzakara jam'an minal musannafin dan Imam Nawawi menyebut beberapa penulis dari kalangan ulama yang kitabnya itu menjelaskan 40 hadis. Tapi 40 hadis itu tidak sama. Kalau sebenarnya? Intinya ada 40, 40 hadis dalam bab ini, 40 hadis dalam bab ini, 40 hadis dalam bab itu. Nanti akan kita jelaskan, kenapa sih dasar mereka itu 40? Ada apa dengan 40 ini? Itu yang ingin saya sampaikan. Semua kal sampai pada perkata Imam Nawawi wa khalaiq la yuhsauna al mutaqaddimin wal mutaakhirin. Intaha kalamullah Dan yang menulis itu adalah dari ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama belakangan yang yang ngomong ini siapa? Anda bilang imam? Bayangkan Imam Nawawi ngomong dengan jumlah yang tidak terhitung dari para ulama minal mutaqaddimin wal mutaakhirin baik ulama-ulama terdahulu maksudnya ulama-ulama sebelum Imam Nawawi wal mutaakhirin dan ulama-ulama semasa ini Imam Nawawi nah, bayangkan Imam Nawawi hidup di abad keberapa kita berapa gitu loh jumlahnya saat itu sudah la yubsarna sudah tidak terhitung maka kata Syekh Sadahan, "Qultu aku mengatakan, fa kaifa biman jaa ba'da al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala?" Jikalau demikian sekiranya di masa Imam Nawawi sudah banyak yang menulis, lalu bagaimana orang-orang yang datang setelah Imam Nawawi rahimahullah? Tentunya secara logika lebih lebih banyak. Karena para ulama yang datang belakangan pun mengikuti jejak ulama yang sebelumnya. Dan demikian ilmu agama Allah ini. Ya, ada sanatnya berkesinambungan, ada salaf yang mendahulunya itu, kemudian diikuti metodenya. Tidak ujuk-ujuk datang begitu, enggak. Ya. Nah, kemudian disebutkan. Paham sampai sini ya? Jadi arbauna hadisan itu 40 hadis tidak hanya dimiliki oleh Imam Nawawi, tidak hanya dimiliki oleh Syekh Sa'ad ini tidak, tapi juga dimiliki oleh banyak ulama. Nah, ini udah fawaid penting ini. Wa amma takhsisu adadil arba'in. Sekarang pengkhususan jumlah 40 Nah, tadi kita bilang banyak ulama yang menulis dengan 40 hadis. Kenapa mereka ini kok mengkhususkan 40? Kenapa enggak 50, kenapa enggak 70, kenapa enggak 63 gitu ya? Nabi wafat usia 63 jadi 63 gitu. Apakah 40 itu Nabi akan jadi Nabi usia 40? Sebabnya adalah Fali hadis. Sebabnya itu adalah adanya semua hadis yang berbunyi man hafidha ala ummati arba'ina hadithan arba'ina hadithan min amri diniha barang siapa yang hafal dari umatku 40 hadis nah, ini hari keutamaan tapi aku belum tahu derajat hadis ini nanti akan sebutkan derajatnya man hafidha ala ummati arba'ina hadithan barang siapa yang hafal dari umatku ini 40 hadis min amri diniha yang berkaitan dengan perkara agamanya. Ba'athahullahu yaumal qiyamah fi zuhratil fuqaha wal ulama. Maka Allah akan membangkitkannya kelak pada hari kiamat bersama kelompok para fuqaha, ahli fikih, wal ulama dan para alim. Faham sampai di sini maksudnya ya? Ini hadis yang mendasari sehingga sebagian ulama yang menulis kitab-kitab itu mengkelompokkan dalam kitab itu 40 hadis berdasarkan hadis ini. Jadi kalau antum catat dalam faedah antum adalah sebabnya adalah sebuah hadis yang menjelaskan keutamaan menghafal 40 hadis. Apa keutamaannya? Dibangkitkan pada hari kiamat kelak bersama kelompok para fuqaha wal ulama. Ini kan keutamaan sehingga para ulama berantusias. Walahu alfazun ukhra biturukin ukhra. Dan hadis yang senada dengan ini memiliki lafaz yang lain. Paham maksudnya? Antum kalau baca kitab atau baca sebuah pembahasan, kadang Ustaz Fulan yang punya hadis ini begini. Nanti di artikel lain hadisnya begini, tapi semakna, senada. Paham maksudnya? Ini perawinya ini, ini perawinya ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena hadisnya punya alfazun ukhra. Hadisnya punya lafaz yang lain. Wa turukun ukhra. Hadisnya punya jalur periwayatan yang yang lain. Atau kan belajar hadis ini ya? Nah, Anda lihat tadi di Instagramnya ya. Nah. nah kalau hadis Arba'in Nawawiyah sih? Nah itu penting untuk kita ketahui bahwa hadis yang misal ini, ini tidak hanya satu juga, ada lafaz yang lain, ada jalur periwayatan yang yang lain. Tetapi perhatikan, waqad da'afahu jam'un min ahli ilmi. Tapi sekumpulan ulama yang lain, sekelompok ulama yang lain mendoifkan hadis ini. Faham dari sini? Ternyata hadis yang menjadi dasar ini tidak semua ulama bersepakat dengan kesahihannya. Sebagian justru melemahkan hadis itu. Fakat nukilah anil imam ad ini. Imam ini mengatakan, dinukilkan dari Imam ini bahwa beliau menjelaskan tentang hadis ini derajat hadis ini. Kata Imam Ad-Darqutni, la yasbutu minha syai'. Tidak ada kesalihan sedikit pun dari hadis itu oleh Imam Ad-Darqutni. Jadi hadis ini menurut Imam Ad-Darqutni sahih atau tidak? Tidak. Tapi dijadikan dah dasar. Nanti antum akan belajar. Bolehnya berdalil dengan hadis baik Kapan dibolehkan? Ada penjelasannya oleh para ulama. Dan itu misalnya dalam kitab Mustalah Hadis yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, terjemahannya ada apa itu. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkomentar juga tentang hadis ini. Kata Imam Nawawi ya, wattafaqal hufadu." Sementara Imam Nawawi punya kitab kan? Al-Arba'un Nawawi ya kan begitu. Tapi dia komentar tentang hadis ini. Kata Imam Nawawi, wattafaqal hufadu." al hufad di sini maksudnya hufadul hadis, penghafal hadis. Para ahli hadis bersepakat ala annahu hadisun do'ifun bahwa hadis yang tadi itu hadis yang mana mereka berdalil barang siapa dari umatku yang hafal 40 hadis maka akan dibagikan oleh Allah pada hari kiamat bersama zumratul fuqaha kelompoknya dikelompokkan bersama orang-orang yang fakir orang-orang alim, orang-orang berilmu. Ternyata kata Imam Nawawi, ittafaqal ummah. Para ahli hadis bersepakat ala annahu haditsun do'if bahwa hadis itu hadis Doif ternyata. Wa in Meskipun jalur periwayatannya bah, banyak. Meskipun jalur periwayatannya banyak. Nah, Anda ingin sampaikan. Ini sedikit faedah sebelum masuk ke mukadimah selanjutnya. Dari sini bisa disimpulkan sebuah faedah juga bahwa tidak selamanya hadis dhaif yang banyak jalur periwayatannya naik menjadi hasan di ghairihi. Tidak selamanya hadis baik yang banyak jalur periwayatannya naik menjadi hasan di ini Tidak tidak merupakan sebuah kelaziman, tidak merupakan sebuah keharusan meskipun jalur periwayatannya bah, banyak. Sebagaimana hal ini juga dijelaskan oleh Syekh lakin al imam an-nawawi Rahimahullah Taala. تعالى ذكر أن العلماء اتفقوا على amal العمل بالحديث الضعيف في فضائل amal. akan tetapi Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya para ulama bersepakat. Nah, Imam Nawawi ini menyebutkan beliau berpendapat bahwa para ulama bersepakat bolehnya beramal dengan hadis dhaif. Ini diantara salah satu sisi pembolehan beramal dengan hadis dhaif kapan? Lihat. Fi fadailil a'mal pada hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan sebuah amalan. Jadi kalau hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan sebuah amalan, maka dia boleh diamalkan meskipun hadisnya baik, tapi ada syarat yang di atas itu. Tidak maksudnya bukan berarti setelah ini antum pada hadis doib ada keutamaan sebuah amalan, lalu aku gunakan sebagaimana kelompok sana itu. Fadailul Ahmad hadis doif itu pun dibolehkan untuk diamalkan jika ada hadis di atasnya yang derajatnya lebih tinggi gitu loh. Kan. Hadis doif itu tidak menjadi hal yang utama, utama kayak sekedar mendukung doa. Para saudara ya. Jadi bukan satu-satunya itu dalilnya doif ada dalil yang lain gitu loh. Cuma ini doang dalil doif. Yang lain nggak ada. Ini juga nggak bisa. Syarat yang lain kata para ulama, doifnya itu tidak jidan, nggak bangetan gitu loh. Doif itu kan macam-macam. Ada yang doif banget, ada yang doif nggak terlalu nggak terlalu gitu loh. Kalau doifnya sudah kebangetan, ini nggak bisa dihindari. Atau ah, lo dalam kitab sesuatu Al di Mustalul Hadis. Nah, kata Syekh yaitu kata uh, Imam Nawawi, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, summa qala Imam Nawawi mengatakan, Wa ma'ahada. Bersamaan dengan ini pula, maksudnya bersamaan dengan adanya hadis yang tadi itu kan, yang dihukumi oleh sebagian ulama apa doa? Doif. Lalu Imam Nawawi mengatakan boleh kok beramal dengan hadis doif pada fadlul amal, sebagaimana beliau nukilkan dari para ulama yang lain kan begitu. Nah, tapi apakah itu yang menjadi dasar Imam Nawawi dalam kitab beliau Arba'in yang itu? Atau sebagai ulama yang lain yang juga mengumpulkan arba'in uh, dalam arba'un hadisan yang 40 hadis 40 hadis. Ternyata bukan. Kata Imam Nawawi, wa ma'ahada falaisa itimadi. Bersamaan dengan ini, hal ini nih, yang ada hadis lain ini, tapi itu bukan sandaran aku. Jadi aku tidak bersandar dengan ini juga, kata Imam Nawawi. Lalu apa sandaran Imam Nawawi? Kata Imam Nawawi rahimahullah, bal ala qawli sallallahu alaihi wasallam fil ahadis as-sahihah. Tapi dasar aku itu mengumpulkan hadis kata Imam Nawawi adalah dalam sebuah hadis hadis Nabi yang sahih dalam beberapa hadis-hadis Nabi yang sahih. Di antaranya hadis Nabi yang mengatakan liyuballigh bin kumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak tidak hadir. Itu ada hadisnya. Hadisnya sahih. Maka hadis-hadis Nabi ini perlu disampaikan ke umat. Nabi Imam Nabi membukukan hadis-hadis tersebut. Kemudian ada hadis Nabi SAW yang bersifat umum, tidak ada 40. Nabi mengatakan, Allahumma mura'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nadrun. Allah akan memberikan nadrun kepada orang yang mendengar perkataanku fawa'aha dan menghafalkannya fa'addaha dan mengamalkannya kama sami'aha sebagaimana ia mendengarnya kata SAW, Allah akan memberikan nadrun Nadrun nadbarallah nadbara ini fi'il madhi Allah akan memberikan nadrun apa itu nadrun dia akan sebutkan Allah akan memberikan nadrun kepada siapa saja yang mendengar perkataanku maksudnya sabda Nabi SAW fawa'aha lalu ia hafalkan perkataanku itu fa'addaha lalu ia amalkan perkataanku itu kama sami'aha sebagaimana ia mendengarkannya tidak dirubah dengan dia tidak seperti sebagai sebagai kelompok Nabi bilang hadis begini dipresentkan ke yang lain atau Nabi bilang begini, penjelasannya jelas, namun dia kelabui manusia demi pemahaman dia agar dilakukan kelompoknya agar tetap eksis keberadaannya sebagai kelompok-kelompok khawarij, mereka serempetkan makna-makna hadis, mereka tinggalkan makna-makna ayat, yang mana terkadang ayat Allah itu ditafsirkan dengan hak, dengan hadis dengan sunnah. Maka bukan itu. Nabi minta hadis beliau itu pun ketika diamalkan sebagaimana kalau didengarkan itu pemahamannya sama yang disampaikan ke manusia juga sama, nggak berbeda. Nah, ini yang menjadi dasar. Apa yang dimaksud dengan nadrun? Nadrun itu kata para ulama, maknanya secara bahasa adalah keindahan, kecemerlangan. Jadi kalau secara bahasa, Allah akan memberikan keindahan, kecemerlangan kepada seseorang yang mendengarkan perkataanku, lalu dia menghafalkannya dan dia melakukannya sebagaimana ia mendengarnya. Makna nadrun, nadara itu artinya secara bahasa nadrun itu keindahan atau ke kecemerlangan. Apa maksudnya ini? Maksudnya kata para ulama orang yang mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu dia menghafalkannya, lalu dia e, melakukannya, maka niscaya ya dia akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan hidup di dunia dan di akhirat sehingga dia itu tampak indah dalam kehidupannya, tampak cemerlang. Ya. Tentunya ini ukuran adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan kebahagiaan yang semu kita katakan. Kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang dibangun di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebahagiaan dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Sampai di sini paham ini? Baik. Kita lanjut wal jami'u tilkal ahadis al-arba'in taratan yakunu muta'alliqan bil matni. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sih para ulama itu mengumpulkan 40 hadis? Apa sih dasar mereka itu? 40 hadis itu dikumpulkan berdasarkan apa gitu loh. Kan antum kalau ngumpulin sesuatu ada dasar kan? Kayak antumnya, antum di sini kan hafal Quran misalnya. Ini yang masih kurang hafalannya, ini yang sudah putih gitu ya. Kan ada tingkatan-tingkatan, Gak gak gak gak asal diobok-obok gitu, asal campur kan Gak begitu. Ada apa? klasifikasi, pembagian. Nah, para ulama juga demikian. Bagaimana dasar mereka itu 40-40 itu bagaimana? Nah, tarotan yakunu muta'alliqan bil matni, kadang berdasarkan matan-matannya. Dikelompokkan berdasarkan ma matan. Bukan mantan ya. Nah, ini hujan ini banyak genangan. Jangan kenangan. Wa tarotan yakunu muta'alliqan bis sanad, terkadang berkaitan dengan sah sanatnya dilihat sanatnya berdasarkan sanat jadi hadis yang datang dari sanat Quran ada sekian hadis dikumpulkan berdasarkan sanat wataratan di baladin kadang yang hadis itu dikelompokkan datang dari negeri asalnya dari mana hadis ini muncul di negeri mana sampai segitunya para ulama maka kalau kita lihat ya jujurnya para ulama kesungguhan para ulama kita ini belum ada apa-apanya maka jangan senang ngomong yang gede-gede jadi medsos ya, suka geram kadang ini gemes lihatnya begitu ya Baru satu hari ngaji bisa jadi Syekh Bas. Watarakan di sana di walbala di sawiyan. Kadang dikumpulkan berdasarkan sanad dan negerinya sekaligus barengan. Jadi hadis yang datang dari negeri ini dari sanadnya pula dikumpulkan gitu. Ini kan gak gampang kulit kayak begini nih. Yang gak gampang loh nyarinya. Gimana? Jauh di perjalanan mereka mencari hadis. Kita ini belum ada apa-apa. Antum dari mana sih bareng? Tinggal mahat jadi kota lagi, masya Allah. Depan apa Filipina, terus ada Lamongan. Dulu nggak bisa, nggak bisa Ikhwan. Mau makan apa dulu? Sekarang enak, sekarang nggak kemana-mana. Hujan ini sudah ada makan. Gojek ada kan? Semua di Allah sediakan sudah. Cuma tidak banyak hamba Allah yang mengerti nikmat-nikmat ini sehingga disalahgunakan. Thanks. Anak akan sebutkan sebagian saja, tidak semua judul anak akan bacakan dari mukadimah ini. Famisalul muta'alib bil matni fi mawdu' muayyan. Contoh kitab hadis kitab kitab hadis yang 40 40 yang berdasarkan matan dikumpulkan. Contoh al arbauna fi dalail tauhid. 40 hadis yang berkaitan dengan dalil-dalil tauhid. Jadi isinya tuh hadis itu 40 tuh berbicara tentang tauhid tauhid doang. Punya siapa ini? Lil Imam Al-Harawi. Punya Imam Al-Harawi. Karya Imam Al-Harawi. Ada lagi al-arba'una hadisan ala madhabi al-sunnah. 40 hadis yang berkaitan dengan mazhabnya al sunnah. Semuanya berkaitan dengan mazhabnya al sunnah. Dijelaskan di situ. Rujuk sini kitab ini Ini punya kita Imam Abi Nuaim al Asbahani. Ada hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sifat Allah yang dibahas. Al Arba'una fi sifatir alamin. 40 hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Rabbul Alam, Rabb semesta alam. Punya siapa ini? Al-Imam Ad-Dahabi. Imam al dahabi imam al dahabi punya kitab yang masyhur, siar Alamin Nubala. Ya, tentang riwayat-riwayat para ulama, tentang fulan, fulan, fulan, bagaimana pujian-pujian para ulama. Kemudian masih tentang matan. Al-Arba'una fil hasi ala jihad. 40 hadis yang berkaitan dengan motivasi untuk jihad. Nah, ini orang-orang khawarij mesti baca kita ini. Cuma kalau khawarij yang baca, dia lain bawaannya. Kita boleh sama, tapi yang bawa berbeda. Berbeda kata orang Arab, as-saifu bidharibihi. Pedang itu tergantung dengan yang megangnya. Tergantung dengan yang megangnya. Tidak sama. Ya. Stik goloknya sama, kita punya sama, beli mahal, asli bukan KW, lapangannya sama, lubangnya sama, tempat berdiri kita sama, tapi tergantung yang ngayunnya. Demikian agama Allah ini. Maka jangan bingung nanti itu kalau beragama. Ustaz, Ustaz pulang kajiannya kita itu. Ustaz pulang kajiannya kita itu. Nah kok beda pemahamannya? Lihat ilmu pedangnya dari siapa? Dia berguru kemana? Jelas nggak? Jangan-jangan cuma nonton tutorial di YouTube jadi ustaz. Gak bisa. Agama Allah nggak begitu. Mesti ditempuh jalur para ulama. Belajar dari itu kan ya tambahan sampingan, bukan jadi hal pokok. hal pokok. Bukan hal pokok, enggak, enggak bisa. Siapa yang akan rekomendasikan dia? Antum nonton kajian Syekhula tiap hari. Syekhula tidak kenal sama antum. Tidak ada rekomendasi dari ulama tentang antum. Tazkiyah para ulama itu penting. Terhadap fulan dan fulan untuk mengajar itu penting. Entah tazkiyah para ulama yang di atasnya atau tazkiyah ulama di zamannya. Ini tidak dikenal. Ya? misalnya antum, Antum belajar Quran di sini, lalu nanti bakal jadi imam di sini. Ada rekomendasi dari guru antum di sini. Ada rekomendasi dari teman-teman antum yang pernah satu kamar, satu kumpulan dulu memang masya Allah. Ada. Aku dari YouTube, siapa yang kasih rekomendasi? Operator. Siapa? Nah, ada Iwan. Ya, maka perlu belajar langsung dengan guru, pernah katakan. Oke. Contoh yang lain, Al-Arba'una fi istina'il ma'ruf lil Imam Al-Munzir. Imam Al-Munzir juga punya kitab Al-Arba'un fi istina'il fi istina'il ma'ruf. Kemudian kita akan lihat hadis-hadis yang berkaitan dengan itu berkaitan dengan matan dalam judul-judul tertentu. Ada hadis yang berkaitan dengan matan dikumpulkan berdasarkan matan fi umumil ahkam, tapi dalam hukum yang lebih umum. Kalau tadi kan jihad doang gitu ya tauhid saja, madhab al-sunnah saja, sepotong rabbul. Ada yang umum tentang akal. Contohnya apa? Al-arba'una lil imam An-Nawawi. Cuma itu lima Nawawi ya kan? Ada hadis tentang niat yang pertama kan gitu. Hadis yang kedua hadis Jib, Jibril kan begitu. Nah ini kan pondasi-pondasi agama yang umum memang. Nanti di belakang-belakang ada hadis tentang masalah uh, barang tentang orang yang mengaku dia memiliki pengakuan demikian demikian pengakuan tentang bukti yang mengingkari bersumpah itu masalah fikih Nah ini kan umumul ahkam, hukumnya bersifat umum, umum tidak hanya pada satu bab. Kalau pada satu bab itu misalnya ya sholat sholat saja gitu loh, puasa puasa saja, jihad jihad saja. Tapi ada umumul ahkam, umum secara hukum secara umum, umum tidak hanya ada pada satu subbab tertentu. Nah, itu contoh Imam Nawawi Wasmuha al-masyhur dan nama yang masyhur al-arbauna an-nawawiyah. Ya arbauna an-nawawiyah. Wa qad sammaha mu'allifuha rahimahullah tapi tahu nggak, Imam Nawawi itu namanya apa kitabnya? Imam Nawawi itu menamakan kitabnya Al-Arba'ina fi Mabadil Islam wa Qawaidil Ahkam. Itu nama asli dari Imam Nawawi. 40 hadis fi Mabadil Islam dalam bangunan Islam dan kaidah-kaidah hukum. Maka hadis Nawawi itu penting bagi orang yang belajar fikih. Penting bagi orang yang berdakwah arba'in Nawawi. Ya. Jangan remehkan hadis situ. Wah, Ustaznya Arba'in Nawawiyah lagi. Lalu juga tanam ulang gitu lagi, itu lagi Ustaznya. Jangan remehkan usul salasa. Jangan lihat kita tauhid. Bahkan kata para ulama, di antara kitab yang mesti diulang-ulang, kata eh, saya, uh, Salih al-Syekh, yaitu kitab tauhid. Setiap kali Anda mengatakannya, maka ulangi lagi. Setiap kali Anda mengatakan, maka ulangi lagi. Karena kita lihat betapa banyak umat yang tidak kesyirikan tanpa mereka sadari. Dan Nabi nyuruh kita berlindung dari kesyirikan. Banyak yang kita ketahui pun yang tidak kita ketahui ada kita tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdul kita kita Mubarak, kitab yang berkeberkahan yang diulang-ulang dan aku dia betapa banyak para ulama mensyarah kitab ini. Dan anak saya itu untuk perhatian dengan kitab-kitab para ulama lebih besar daripada perhatian antum dengan poster-poster dakwah. Nah, poster dakwah bagus, anda katakan. Mengingatkan manusia, nah, anda sendiri pun cenderung untuk juga menggunakan itu dalam dakwah. Tetapi anda katakan, perhatian penuntut ilmu terlebih antum yang mata Quran. Atau Al-Quran itu digunakan dakwah. Atau punya kelebihan. Gitu loh. Ada orang berdakwah, fokus ilmu syar'i, dia ingin hafal Quran. Ada orang berquran dia ingin ilmu alat. Maka coba digabungkan yang mendasar-dasar dulu paling tidak. Ya, perhatian kepada kitab lebih besar. Ya, cuman jangan uh, terburu-buru. Dan kita kecil, kecil, kecil, kecil pelan-pelan, bersabar. Yang kecil-kecil dulu. Dan perhatian kita kepada kitabnya bukan untuk dikenal bahwa kita hafal kitab, kita nyembah kita kitab buat kita boleh cuman maksudnya jangan sekedar untuk wah wah wah nampak kita pilih lah ya akhi al ilmu itu lil aman. ilmu itu untuk diamalkan bukan untuk anak-anak alim annaka kaza wa kaza ilmu bukan untuk antum disebut alim antum kari, antum tidak sama sekali tidak penting ya pujian manusia tidak meninggikan kita celaan mereka tidak menjatuhkan kita sama sekali Berjalan saja di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum dengar omongan manusia tidak ada habisnya. Lelah. Nah. Yang kedua, contohnya yang lain Al-Arba'una Al-Ahkamiyah. 40 hadis yang berkaitan hukum-hukum. Nah, punya Imam Al-Mundhiri. Ada hadis yang lain, Arba'una hadisan fi qawaidil ahkam asy-syar'iyyah wa fadailil a'mal. 40 hadis yang berkaitan dengan kaidah-kaidah hukum. Dan keutamaan amal oleh Imam Suyuti. Banyak dalam para ulama ini. Ya, yang perlu kita kaji banyak. Makanya umur kita ini kalau diberikan untuk ilmu agama Allah tidak akan cukup. cukup, ya, tidak akan cukup. Tapi setiap orang ala nafsihi basirah. Dia lebih tahu tentang dirinya. Ya. Bukan kita berarti disuruh hanya baca kitab bonda. Oh, tidak, katakan. Cuma perhatian besar untuk ilmu itu adalah hal ini maksudnya. Jangan yang lain. Ada juga yang berdasarkan sanad. Yang kasih contoh yang sanad satu, satu aja ya, kan? Misalnya berdasarkan sanad ya, arbauna hadisan min musnad Buraid bin Abdullah bin Abi Burda al jaddihi an Abi Musa al Ashari radhiyallahu ta'ala anhu fil Imam Daruqutni. Jadi ada kitab hadis yang berdasarkan sanad. Itu sanadnya yang datang dari Buraid bin Abdullah bin Abi Burda dari kakeknya dari Abu Musa al Ashari. Jadi jalur hadisnya itu begitu semua ada 40 itu dikumpulkan dalam satu hadis. Semua jalurnya begitu, tidak boleh beda. Tidak boleh A ke B, B ke C, tiba-tiba di sini ke D. Nah nanti yang lain A, B, C, yang ke E. Ini nggak boleh, berarti A, B, C, D semua yang di atas Ini dipukulan oleh Imam Darul Qutni. Beliau punya cetaknya. Ini sungai para ulama. Ada juga kitab hadis yang ber, yang dikumpulkan berdasarkan suyuh dan siapa orang yang hadis ini peroleh dari siapa? Itu tulisannya tulisan Ibnu Judul, judul kitabnya Arba'una Hadisan an Arba'ina min Kibari empat 40 hadis ya dari 40 dari guru-guru besar Imam Ibnu Taimiyah. Ada juga hadis yang berdasarkan negara bil balad yaitu al arbauna al buldaniyah punya imam Abi Thahir As-Salafi. Ya, lakin di sini As-Salafi. Nah, itu contoh-contoh kitab hadis yang sangat banyak anda katakan. Kita lanjutkan di Syekh sedikit lagi ini, maka insya Allah pembahasan hadis di pekan depan. Wa ana fi musannaf hadza atashabbah biman sabaqa rahimahullah taala fi asma'i musannafatihim. Kata Syekh Sadhan, hadirullah dan aku dalam tulisanku ini, dalam karyaku ini, berusaha untuk meniru, menyerupai para pendahulu rahimahumullah semoga Allah merahmati mereka di dalam judul tulisan-tulisan mereka. apa maksudnya ya? Jadi saya kasih judul kitabnya Arba'una Hadisan Fitar Wal Manhaj itu meniru pendahulu-pendahulu dari kalangan para ulama. Jadi nggak apa-apa boleh, ya boleh saja, ya nggak masalah. Atau kalau lihat kitab-kitab para ulama itu banyak yang mirip judulnya, banyak yang mirip judulnya. Bahkan nama ulama juga ada yang mirip. Contoh Ibnu Hajar. Bedakan antara Ibnu Hajar al Asqalani dan Ibnu Hajar al Haytami. Imam Tirmidzi, ada Imam Tirmidzi yang asal sunan, sunan Tirmidzi, yaitu Imam Abu Isa yang tulis kitab ilmu Muhammadiyah. Ada juga Imam Tirmidzi yang disebut oleh Imam uh, oleh Syekh Muhammad bin Shalih al dalam kitabnya Mustalahul Hadis disebutkan bahwa hadis yang datang dari beliau ini dikenal ada rupa antara dhaif atau maudhu. Sama juga namanya. Ini kan harus tahu. Yang masih banyak PR kita ya, belajar. Nah, kita lanjutkan. Wallahu as'alu an yarzuqana at-tashabbuh bihim fi sadiqihim matihim wa quwwati azmatihim fil amal fil ilmi wal amal. Kata kata Syekh dan aku memohon kepada Allah semoga Allah memberikan karunia kepada kita untuk menyerupai mereka para ulama dalam jujurnya kesungguhan mereka, jujurnya kesungguhan, jujurnya niat mereka dalam belajar dan kuatnya tekad mereka dalam ilmu dan amal. La Allah Taala an yaj'ala jami'aha وقارئها وسامعها وناقلها وشارعها وناشرها mimman yashmuluhum qawluhu sallallahu alaihi وسلم dan aku pun berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang mengumpulkan hadis ini dan yang membacanya dan yang mendengarnya dan yang menukirnya serta yang mensyarahnya dan yang menyebarkannya termasuk dalam Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Nadarullahu Quran sami'a maqalati fawaaha fa'addaha kama sami'aha." Semoga Allah Allah akan memberikan nadrun. Sebagaimana dijelaskan tadi, Allah akan memberikan keindahan kepada orang yang mendengarkan sabdaku, menghafalkannya dan mengamalkannya sebagaimana ia mendengarkannya. Jadi Syekh mendoakan, termasuk kita dilakukan oleh Syekh Habibullah, semua kita masuk dalam hadis tadi tadi. Ya, mendengarkan hadis Nabi, kemudian menghafalkannya, kemudian mengamalkan sebagaimana kita mendengarkannya. Waqad taharaitu fi jam'i lihadil arba'in an takuna fi tarbiyati wal manhaj. Dan aku berusaha untuk mengumpulkan 40 hadis ini semuanya ini berkaitan dalam masalah tarbiyah dan manhaj. Nanti ada menjelaskan apa maksud dengan tarbiyah dan manhaj yang diinginkan Syekh. Ya tu tak tak tahta kulli hadisin fawaid ustam bapa Dan aku jadikan pada setiap hadis itu fawaid ustam bapa faedah-faedah yang disimpulkan. Minal matni tata'allaq tilkal fawaid dia wal manhaj. Jadi gini, setiap hadis dalam kitab ini yang nanti akan kita bahas, misal ada hadis satu, di bawah hadis itu ada faedah-faedah yang disimpulkan dari hadis tersebut. Faham sampai di sini? Nah, faedah-faedah itu berkaitan dengan tarbiyah dan manhaj, tidak permasalahan fikih. Paham? Bukan permasalahan fikih. Anda katakan contoh, ini malah amal dunia, terus pertama yang kita bahas. Ini kalau mau dibawa ke ranah fikih bisa ranah fikih. Akhirnya kita fikih tidak akan dibahas seperti pembahasan terjawab manhaj mungkin. Tergantung arah pembahasannya diinginkan ke ke ranah mana. Gitu loh. Ya, paham sampai di sini? Wa samaitu hadzal musannaf dan aku sebut tulisan ini arbauna hadisan fit tarbiyati wal manhaj. Jadi beliau mengumpulkan 40 hadis. Dari hadis-hadis yang dikumpulkan itu, beliau menjadikan faedah-faedahnya berkaitan dengan tarbiyah dan manhaj. Dari situlah penamaannya muncul arbauna hadisan fit tarbiyati wal manhaji. 40 hadis yang berkaitan dengan tarbiyah dan manhaj. Harus tahu sebab penulisannya. Ya. Sedikit lagi. Sudah masuk di saya? Sedikit lagi. Ya, 10 baris lagi. Wa muradi bi tarbiyah. Dan yang dimaksud dengan tarbiyah. Perhatikan, apa yang dimaksud dengan tarbiyah oleh Syekh? Yang dimaksud dengan tarbiyah dalam hadis ini at-ta'amulu ma'a nafsil 'abdi wa jawarihi hasbat nususi syar'iyyati wifqa tariqati salafis salih. Yang dimaksud dengan tarbiyah adalah At-ta'amul. Makna ta'amul, at-ta'amul itu perlakuan seseorang kepada jiwanya. Perlakuan seseorang kepada jiwanya. Antum memperlakukan jiwa antum bagaimana? Ada hawa nafsu itu dipuji atau tidak? Itu perlakuan antum pada jiwa antum. Wajawari dan anggota badannya. Hasbat nusus berdasarkan nas-nas. Nas yang maksudnya dalil. Wifqa kata salafis salih. Yang sesuai dengan jalannya para salafus salih. Ada ulangi. Yang dimaksud dengan tarbiyah adalah perlakuan seseorang kepada jiwanya. Perlakuan seorang hamba kepada jiwanya. Yang mana jiwa manusia ini kadang amarah itu bisu, mengajak kepada keburukan. Ya, kadang jiwa manusia ini nafsu lawamah. Nafsu yang suka mencela dirinya. Setelah dia berbuat salah, dia mencela. Kata para ulama, nafsu manusia itu cuma tiga. Keadaan jiwa manusia itu cuma tiga. Kalau dia tidak nafsu mutmainah, tenang dia, dan atas ketaatan, dia atas iman, dia tenang jiwanya. Atau dia amarah bisu, menyeru kepada keburukan. Manusia ini kalau sudah menyeru kepada keburukan, nanti dia biasanya dia yang ketiga ini, lawama. Dia celah dirinya, ya kan begitu. Kenapa anak begini, kenapa anak bukan ini, kenapa anak lakukan itu tidak kondisi kita maka kita berupaya untuk senantiasa berada pada nafsu mutmainnah. Jiwa yang ter tenang. Nah, bagaimana kita memperlakukan jiwa kita ini, anggota badan kita ini sesuai dengan dalil dan sesuai dengan jalannya sah salah salih. Itu yang dimaksud dengan tarbiyah. Antum ya, pegang handphone, ada keinginan untuk cek dengan yang bukan mahram. Itu khusus syariah melarang antum. Dilarang untuk mendekati zina. Dan setiap anggota anak Adam itu anggota tubuhnya bisa berzina, matanya bisa, telinganya bisa, bisa. Meskipun tidak tidak langsung, secara virtual. Ya kan zaman Covid ini zaman virtual. Semua bisa. Nah, bagaimana antum mentarbiah jiwa antum, maksudnya Mendidik jiwa antum untuk menahan syarat antum itu. Paham sampai di Ini tarbiyah yang dimaksud dan yang dimaksud dengan manhaj at-ta'amul fi da'watin nas hasban nusus asyariyah wifqa tariqati salafis salih yaitu bagaimana kita berdakwah terhadap manusia bagaimana kita mendakwahkan manusia bagaimana kita mendakwahkan manusia untuk kembali kepada agama Allah ini mengajak mereka kembali kepada agama Allah karena hidup ini tidak cukup dengan saling sendiri tapi mesti muslim tidak cukup benar sendiri tapi mesti memperbaiki memperbaiki maka at-ta'amul fi da'wati an-nas. Bagaimana kita mendakwahkan manusia hasban nusus syariah lagi. Berdasarkan da dalil, nas, tolak ukurnya dalil. Jadi kita tuh memperlakukan orang lain, memperlakukan diri kita tolak ukurnya da dalil bukan hawa nafsu. Kita kadang bisa tegas sama orang namun tak tegas dengan diri kita. Ini menyelisih dalil. Menyelisih dalil. Justru kita harus lebih tegas dengan diri kita. Anda melihat orang yang menyimpang syariatnya, Anda tegas bukan main dengan diri Anda. Karena Anda suka ya, apalah sedikit oh, kok Allah Maha Pengampun, ke Allah Maha Pemaaf. Ini menyimpang. Ini tidak boleh. Ini menjadi dan dalil. Wifqa kata salah salih. Tidak hanya sesuai dengan dalil, tapi sesuai dengan jalannya salafus salih. Ini penting juga memahami dalil itu dengan pemahaman salafus salih. Semua kelompok mengklaim bahwa mereka di atas Al-Quran dan Sunnah, tapi faktanya berbeda. Berbeda. Apa sebabnya tidak diikat dengan yang ketiga ini? Tidak cukup Quran, Sunnah, tapi masih di atas pemahaman salah salih. Wala musyabil istilah. Ya, ya demikianlah kata Syekh, wala musyabil istilah. Tidak ada permasalahan dalam istilah. Jadi tarbiyah manhaj seperti itu kata Syekh. Wallahu as'alu taufiq fil umuri kulliha. Dan aku mohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik di dalam sebuah urusan wa an yaj'ala lil kalami waq'an fil qulub wal adhan dan aku memohon kepada Allah agar apa yang dibicarakan dalam kitab ini apa yang dituliskan dalam kitab ini itu mengena di hati dan di telinga innahu ta'ala sami'un mujib sesungguhnya Allah dialah yang maha mendengar lagi maha mengabulkan Allahumma arham walidayna alladhina rabbawna sigara saya mengakhiri dengan doa Wahai Allah, rahmati kedua orang tua kami yang telah menyayangi kami, mendidik kami sewaktu kecil. Allahumma fir lima syayikhina alladzina 'allamuna wa addabuna. Wahai Allah, ampuni guru-guru kami yang telah mengajarkan kami dan mendidik kami. Wajma'na bihim fidari dari karamatika ya arhamar rahimin dan kumpulkan kami di dalam negeri karunia yaitu surga ya arhamar rahimin. Wahai yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Al-Hadi Ashar min Muharram Sanata Alfin wa Sabah Sabawa Isrina Hijriyatan Ditulis pada tanggal 11 Muharram 1427 Hijriah Kitab ini diberikan mukadimah dan selesai ditulis 11 Muharram 1427 Hijriah Sekarang sudah 1442 Hijriah Sekitar 15 tahunnya yang lalu kitab ini sudah ada Tapi ada mesti kita para ulama kembali fokus di situ buka website itu kita apa yang dicari jangan cuma belanja online tapi lihat kita tidak para para ulama kayak itu saya sampaikan ada saya tidak ada pertanyaan ya sudah masuk isya kan kalau sini kajian gimana sini ada pertanyaan ada sesi pertanyaan atau tidak di sini tuh ada biasanya ada kapan setelah azan oh gitu Pernah sudah pernah ada kajian yang maghrib di sini? Oh gitu. Sebenarnya mau pola ya kan? Di beberapa masjid itu isya azan lanjut lagi untuk tanya jawab sambil ibu koma. Gitu loh. Sekedar jawab habis itu yang wudhu dan apa itu koma. Tapi kalau tidak ada nanti mungkin anak tanya saudara Buhani atau Pak Ahmad gitu ya. Bagaimana kelanjutannya nanti teknisnya? Karena mungkin sekarang nggak ada dulu karena masih bukan lima ya. Nggak ada yang ditanyakan. Nggak ada yang ditanyakan ini lima dua. Sudah paham semua. <laughs> Tetap paham yang mau ditanyakan apa? Walaupun tadi kan begitu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Antum khusnuzan sama murid antum paham. Tapi antum khusnuzan dengan diri antum sebagai guru. Ini murid saya ini ngerti nggak saya menjelaskan ini? Jangan-jangan dia tidak yang ditanyakan karena memang bingung apa yang mau bertanya. Penjelasan ini jelas atau tidak jelas? Jelas ya? Ya mungkin kalau memang masih awal-awal agak belum bisa paham ya wajar karena ada mukadimah memang penting juga kita, kita dan sebagainya. Insya Allah nanti hadis-hadis akan disampaikan. Dan kita tutup pembahasan pada kesempatan malam ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita dan memberikan uh, kemudahan dalam segala urusan kita, kedua orang tua kita dan guru-guru kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah yang ada di negeri ini dan di kaum muslimin.